Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah Salam atas siman kathira amma ba'd Hai kita lanjutkan pembahasan tentang isim-isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il merofakan fa'il, menasubkan maf'ul Sudah kita ambil dua isim Yang beramal seperti amalannya fi'il Yang pertama apa? Masdar. Yang kedua isim fa'il. Dengan syarat-syaratnya. Kemudian kita masuk ke eh, isim berikutnya yang dia juga beramal seperti amalannya fi'il. Atau sebelumnya ada sedikit tambahan? terkait dengan amalannya isim fa'il sebagian mempersyaratkan dua syarat untuk isim fa'il bisa beramal yang pertama agar isim fa'ilnya tidak dita, ditasir tidak ditasir sehingga tidak boleh dikatakan jaa rajulun bu, buai ribun zaidan jaa rajulun ribun zaidan nggak boleh di sini rib diamalkan karena dia ditafsir. Yang kedua isimnya ataupun isim fa'ilnya tidak disifati. Tidak disifati dengan sifat. Kalau disifati maka dia tidak beramal lagi. Contoh ataupun tidak boleh dikatakan la eh, ra'aitu boriban, musian zaidan. Ra'aitu dhariban musian Zaidan. Di sini dhariban disifati dengan musian, kemudian beramal. Ini tidak boleh. Meskipun sebagian membolehkannya. Pada dua tadi yang dipersyaratkan oleh sebagian, sebagian yang lain tidak mempersyaratkannya. Tetap kata yang lain meskipun ditafsir bisa beramal. Meskipun disifati juga bisa beramal. <clears throat> Kemudian yang ketiga dari yang dia beramal seperti amalannya fi'il adalah amsilatul mubalaghah. Amsilatul mubalaghah. Amsilatul mubalaghah dia beramal seperti amalannya fi'il meskipun dia dimusanakan ataupun dijamakkan. Wahia ma kana ala wazni fa'alin atau fa'ulin au mif'alin au fa'ilin au fa'ilin wahya kasmil fa'il amsilatul mubalaghah adalah apa yang dia berada di atas wazan fa'al ataupun di atas wazan fa'ul ataupun mif'al ataupun fa'il ataupun fa'il dan dia al-amsilah al-mubalaghah seperti halnya isim fa'il dalam hal amalannya. Syarat-syaratnya juga. Fama kana silatan li'al amila mutlaqa. Maka amsilah al-mubalaghah yang dia menjadi silah bagi al maka dia beramal secara mutlak apakah untuk madhi ataupun untuk hal ataupun mustaqbal sebagaimana pada isim fa'il tatkala dia beral ataupun sebagai sila bagi al dia beramal secara mutlak tidak dibatasi dengan waktu tertentu Ada pun contoh faal diantaranya seperti ucapannya penyair mukzifan 'ala al-harbi khawadun ilaiha al-kataiba ya 'ala al-harbi khawadun ilaiha al-kataiba dalam keadaan dia mukdif dari qadzafah ya, melemparkan senjatanya alal harbi dalam peperangan khawabon ilaiha al kataiba dia menerjuni memasuki peperangan tersebut al kataiba yaitu menyerang pasukan khawabon al kataiba ilaiha dia masuk menembus musuh-musuh ya, pasukan musuh dalam peperangan ini khawabun beramal menasabkan mafulnya al iba itu mafulnya khawab dan khawabnya disitu sebagai hal padanya ada bamir mustatir sebagai fa'il Taktinya huwa kemudian juga fa'ul di antara contohnya borubun binasli saifi suqa simaniha dia borub atau dari khawab suka menembus ataupun khawab selalu dia menembus menyerang musuh-musuhnya. Borub maknanya pun mubalaghah. Jago memukul. Ya. Orang yang terbiasa memukul dengan mata pedang suqasimaniha betis-betis sembelihannya yang gemuk. Di sini borubun Iya, dia seorang mubalaghah, orang yang banyak memukul ataupun jago memukul ataupun memotong. Binasli saifi dengan mata pedangnya suko simania, betis-betis simania. Binatangnya yang gemuk. Kemudian mif'al. Ya, kita seringan mifbol itu. Orang yang sangat utama, orang yang banyak keutamaannya beda ya fadil dengan mifdal fadil orang yang utama mifdal banyak keutamaannya karena dia mifdal di atas sighah mubalaghah disebutkan dalam syair wa innahu lamin harun bahwa ikaha wa innahu lamin harun bahwa ikaha Har di sini Peramal menasobkan bahwa ikaha sebagai mansubnya minhar dari naharoyan har Tukang sembelih. Jago menyembelih. Atau juga fa'il. Fa'il. Contohnya hadirun umurun La tadiru wa aminun ma laysa man munjiyahu minal aqdari. Di sini syahidnya hadirun umurun dia adalah orang yang senantiasa selalu berhati-hati terhadap urusan-urusan. Ya. La tadiru. Tadiru bermakna darra yadurru. Tidaklah engkau tadiru bisa memotorotkan. Ya ila akhirih nanti insyaallah pada pelajaran Kalau kita akan dijelaskan maknanya. Wahia kasmil fa'il. Dan dia amsilah mubalaghah seperti halnya isim fa'il. yakni dalam amalan dan syarat-syarat beramalnya. Di antaranya enggak boleh ditosir, enggak boleh disifati menurut sebagian. Ya. Dan isim fa'il yang paling banyak digunakan itu fa'al. Yang pertama, yang kedua fa'ul. Ya. yang ketiga mif'al, yang keempat fa'il, yang keempat, yang kelima fa'il. Itu dari sisi penggunaan yang paling banyak fa'al, kemudian fa'ul, kemudian mif'al, kemudian fa'il, kemudian fa'il. Famaka li al amila mutlaqa. Ansilah mubalaghah yang dia sebagai silah. Bagi al, maka dia beramal secara mutlak. Baik untuk waktu yang telah lampau ataupun hal ataupun mustakbal. Baik dia bersandar pada mubtada ataupun tidak. Pokoknya kalau dia amsilah mubalaghah beral maka dia beramal secara mutlak. Tidak dipersyaratkan dengan syarat-syarat. Sebagaimana isim fa'il tatkala dia beral maka dia beramal secara mutlak. Untuk yang lampau, sekarang ataupun yang akan datang. Apakah dia Eh, bersandar kepada nafi, sifam atau tidak? Apakah dia bersandar pada mubtada atau tidak? Apakah dia eh, bersandar pada mausuf atau tidak? Ya, pokoknya kalau dia beral apa ber beramal secara mutlak. Wa in kana mujarradan minha amila bi ini, apabila dia amsilah mubalaghah kosong dari al pertanwin berarti kan? Kosong dari al pertanwin amila ini maka dia beramal dengan dua syarat yang sudah lewat penyebutannya pada isim fa'il. Apa itu syaratnya yang telah disebutkan atau dua syarat yang disebutkan pada isim fa'il agar dia beramal? Yang pertama dia harus untuk waktu yang sekarang dan ataupun istiqbal. Yang kedua bersandar pada nafi ataupun istifham ataupun apa? pada mubtada ataupun pada mausuf. Wah itu sama persis ya. Nahu contoh ma dharrabun Zaidun Amron. Ma dharrabun Zaidun Amron. Di sini dharrab kosong dari al. Dan dia beramal karena terpenuhi padanya dua syarat. Yang pertama untuk mustakbal eh, dikasih mungkin khodan kalau mustakbal kalau sekarang berarti al-ana. Kemudian dia bersandar dorob kepada nafi ma. Erobnya eh, bagaimana ma? Nafiyah. Ma nafiyah. Harfun la mahalla lahu minal. I'rab darabun mub. Mubtada marfu' bil ibtida wa alamat rafihi. Abdamma zahiran al akhiri wa hiya. Atau huwa darab min amsilah al mubalaghah. Ya'mal amal al fi'l yarfa'u al isma wa yarfa'u al fa'il wa yansabu wa yansibu al maf'ul. Zaidun fa'il. Ya, sadda masadda al khabar. Ya, menutupi posisi khabar. Ya, antum kalau di sini antum niatkan maknya ma apa? Hijaziyah berarti beramal. Dorob sebagai apa? Isimnya. Kalau antum takdirkan maknya ma apa? Tamimiyah maka dia tidak beramal. Dorobnya sebagai sebagai mubtada. Zaidun di sini fa'il tapi menduduki posisi khabar bagi mubtadanya mak nafiyah jaziyah. Tapi kalau untuk maknya jadikan mak tanimiyah, maka tidak beramal. Sehingga cukup dikatakan Zaidun fa'il sadda masadal khabar saja. Amran afulun bih mansub wa alamatun asfi al-fathah al zahiru ala akhirih. Ya. Ingat ya, mak ada dua mak. Ya, hijaziyah yang beramal seperti amalnya apa? Laisa. Ada juga ma'tamiyah yang tidak beramal. Dalam Al-Quran contohnya apa? Mahunna ummahatihim. Mahunna ummahatihim. Mahada bashara Ini ma apa? Hijaziyah. Beramal seperti amalnya laisa. Merofakan isimnya. Menasabkan khobarnya. Sehingga Zaid tergantung antum niatkan apa maknya. Dia bisa bisa dikatakan sadun masada al khabar ataupun sadun masada khobar ma nafiyah hijaziyah antuk ya al rabi Kemudian yang ke empat dari isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il adalah ismul maf'ul, isim maf'ul. Ya, contohnya madrub. Ya, meskipun dia dimusnahkan ataupun dijamakan. Dan dia isim maf'ul adalah ismun usyuqqa min masdari fi'lin liman waqa'a alaih. Isim yang dia mushtaq diambil dari masdar fi'il. Diperuntukkan bagi sesuatu yang ditimpakan padanya perbuatan. Itu isim maf'ul. Ya, cara membuatnya adalah dari fi'il mudhari yang dimabni majhulkan. Kemudian setelah itu ditambahkan ataupun diganti yaknya menjadi mim yang di dhammah. Daraba yadribu mabni majhulnya apa yadribu? Yud yudrobu tinggal diganti mim apa yaknya dengan mim. Kemudian tanwin mudrabun, ah madrubun, maf'ul, wajahnya maf'ul. Kalau mudrab sih ya abroba enggak ada. Madrubun wazannya maf'ul ya yabribu. Ya. Hmm. Madrub. Wazan maf'ul. Jadi caranya kalau dia dimabnikan ataupun dibikin dari yang sulasi maka dia di atas wazan maf'ul. Nah itu. Ya, Doraba kan sulasi, ya, wazannya maf'ul. Di atas wazan maf'ul, bukan dari film mudhari'nya ya. Jadi kalau kita membuat isi maf'ul dari yang sulasi maka di atas siwa apa? Maf'ul. Seperti doroba. Apa wazan maf'ulnya? Madrub. Akala. Ma'kul. Syariba. Masyrub. Kemudian in bunya min ghairi kalau dia dibikin dari selain sulasi. Ya, kalau dari selain sulasi baru dari film mudhari'nya. Jadi kalau kita ingin membuat isim maf'ul dari yang sulasi, maka di atas wazan maf'ul. Adapun pada selain yang sulasi, pada selain yang sulasi itu dari fil mubareknya yang di mabni majhulkan. Contohnya akroma yukrimu fil mubareknya apa? Yukromu tinggal diganti nya menjadi mim. Jadi apa? Mukromun. Istakhroja yastakhriju mabni majhulnya apa? Yastakhriju yustakhroju. Berarti isi maf'ulnya apa? Mus mustakhrajun. Nah itu. Itu dibahas di pelajaran sorof ya. Wa ya'mal dan dia isim maf'ul atau contohnya belum baca ya. Ar-rabi ismul maf'ul nahwa madrubun wa mukramun. Yang keempat adalah isim maf'ul contoh madrub ini yang sulasi wa mukram. Dari yang selain sulasi. Madrubun orang yang dipukul. Mukramun orang yang dimuliakan. Wa ya'malu 'amal al-fi'li al-mabni lil maf'ul. Dan dia isi maf'ul itu beramal seperti amalnya fi'il yang mabni lil maf'ul atau mabni lil majhul. Apa amalannya fi'il yang mabni lil maf'ul? Merofakan apa? Naibul fa'il. Demikian, demikian pula isi maf'ul. Amalannya merofakan naibul fa'il. Wa syaratu amalihi kasmil fa'il. Syarat beramalnya isim maf'ul persis seperti persyaratan yang ada pada isim fa'il. Yaitu bagaimana? Kalau beral, beramal secara mutlak. Kalau dia kosong dari al, yakni bertanwin, maka dia beramal dengan apa? Dua syarat. Syarat yang pertama agar untuk apa? Al-hal dan mustaqbal. Yang kedua agar dia bersandar. Bersandar pada satu dari empat hal. Yang pertama pada nafi, yang kedua istifham, yang ketiga mubtada, yang ketiga bersandar pada mausuf. Nah, itu. Contoh ja al mabrubu abduhu. Coba di Arab. ja al mabrubu abduhu. Ja fi'il madhi mabni al fath la mahalla lahu min al i'rab. Al mabrubu fa'il marfu' wa huwa ismul maf'ul. Ya'malu amala fi'lihi al mabni lil majhul yarfa'u naibu yarfa'u naibal fa'il abduh naibul fa'il marfu' wa alamatu rafi الضم ظاهر على آخره وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على الضم في محل جار مضاف إليه ini contoh yang beral contoh yang bertanwin Zaidun madrubun abduh kenapa di sini madrub bisa beramal? Karena dua syaratnya terpenuhi. Yang pertama untuk hal atau istiqbal. Ya. Yang kedua, dia bersandar kepada apa di sini? Kepada tada bersandar kepada tada Zaidun ma'brubun abdu, ya kan? Zaidun eromnya sebagai mubtada. Ma'brubun sebagai khabar. Marfu' bid dhammah. Wa huwa ismul maf'ul ya'malu 'amal al-fi'l yarfa'u naibal fa'il abdu naibul fa'il marfu wa alamat rafihi ad-dhammatu zahira ala akhirih wa mudhaf al-hab mudhaf ilayh fa'abduhu naibun anil fa'il fil misalaini maka abdu i'rabnya eh, sebagai naibul fa'il pada dua contoh ini insyaallah sudah difahami ya ya jaa al madrubu abduh fa'ilnya al madrub Hmm, itu failnya ya insyaallah untuk pembahasan berikutnya itu yang kelima dari isi yang dia beramal amalan dengan amalan fi'il yaitu sifat al-musyabbah bismil fa'il kita tunda untuk pertemuan berikutnya ya subhanallah bihamdik syukur la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum